Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Eh, kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Syekh Al-Allamah Shalal Fauzan asbahullah halaman 181 yang punya kitab Isma yang punya kitab Isma barakallahu fiik halaman 181 yang cetakannya sama. Kita masih berada pada penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan atabahullah Allah la yu'jizuhu syai'. Maka Allah Ta'ala tidak ada sesuatu pun yang membuat Allah Ta'ala tidak mampu. Atau membuat lemah Allah Ta'ala tidak ada. Semuanya bagi Allah Ta'ala mudah. Wa dhalika 'ala Allahi bi'aziz. Bagi Allah Ta'ala tidak ada yang sulit, tidak ada yang susah. Inna dhalika 'ala Allahi yasir. Bagi Allah Ta'ala itu mudah semuanya. Mewujudkan sesuatu yang tidak ada aja mampu dan bisa apalagi cuma mengulangi. Kan gitu kemarin ya kaidahnya. Nah barakallahu fi. Karena apa? Karena ada kelompok yang mereka meyakini bahwasanya Allah Taala tidak akan apa? membangkitkan kembali. Kalau orang udah mati, dikubur jadi tanah, ya udah selesai katanya. Namullah musta'an itu pendapat yang tidak benar ya. Kita lihat. lima dalamnya yastaghribu nam khalqahum awal marrah? Kenapa mereka tidak merasa heran dengan penciptaan Allah Taala terhadap mereka di awal permulaan? Awal permulaan kita ada atau tidak kita di awal permulaan? Enggak ada. Setelah itu ada, setelah itu tidak ada. Nah, sesuatu yang di awal permulaan Allah Taala wujudkan yang awal mulanya enggak ada, kemudian dimatikan menjadi tanah, dibangkitkan kembali sangat mudah bagi Allah Taala. Paham ya? Cuman mengulangi. Kama badakna awal khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana awal permulaan kami ciptakan, kami akan ulangi kembali penciptaan tersebut. Karena apa kemarin ada tulang apa yang enggak hancur? Tulang apa, Mas? Tulang ekor, enggak hancur. Paham ya? Kullu bani Adam yaqulhu turab illa azbad dhanab. Minhu khuliq wa fihi yurakkab. Semua bani Adam ketika dikebumikan, dimakamkan, dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor. Dari tulang ekor itu akan diciptakan kembali dan akan disusun kembali. Ikhwani fid az azza wa jalla barakallahu fikum disimak di situ. Kata beliau, Wa kanu fi zamanil madhi adaman laysa lahum juludun wala idamun wala syai'. Padahal mereka ini, mereka-mereka ini dahulu di zaman terdahulu itu enggak ada. Ya enggak? Orang-orang yang sudah mati, itu dulunya enggak ada enggak dulunya? Dulunya ada enggak mereka? Dulunya enggak ada. Enggak ada kulitnya, wala tulangnya, wala syai' karena belum diciptakan. Paham ya? Wa qad khalaqtuka mengkabel Walam takut saya ada sungguh aku telah menciptakan engkau yang dulunya kamu itu bukan sesuatu apapun maksudnya sebelumnya itu bukan apa-apa nggak ada gitu loh paham ya baru Allah Taala wujudkan laisa lahum idham wala lahmun wala syai'un abada perhatikan ini awal permulaan mereka-mereka ini makhluk ini nggak ada tulang nggak ada daging nggak ada sesuatu apapun aujadahumullah min adam Allah telah wujudkan mereka dari sesuatu yang enggak ada Paham? Awal mulanya kita ada atau tidak awal mulanya? Enggak ada. Setelah itu Allah ciptakan, barulah ada. Setelah itu apa para kalafi? Allah takdirkan untuk mati, wafat, meninggal dunia, dikubur dari tanah, dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali. Bagi Allah taala sangat mudah. Kita lihat. Falladhi awjadahum min adamin ala yakdir an-nam ala yaqdir an yu'ida ajsamahum wa ramimahum wa 'idhamahum kama kan la yudhiru syai'un subhanahu wa ta'ala maka zat yang mewujudkan mereka di awal permulaan yang semula tidak ada nah barakallahu fi tentunya ada barakallahu fi enggak mungkin kalau tidak mampu nah bahkan mampu untuk memulihkan kembali jasad-jasad mereka dan apa tulang belulang yang sudah hancur dan tulang-tulang mereka sebagaimana dahulu kala la yu'jizuhu syai'un subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu apapun yang membuat Allah Ta'ala lemah Paham yang mampu untuk mewujudkannya Masya Allah makanya gak usah heran kalau ada orang nabarakallahu fiqh eh, meninggal dunia kemudian dibakar abunya dilemparkan ke lautan biar Allah Ta'ala kehilangan jejak katanya Paham ya? kemudian dibangkitkan kok bisa itu gak perlu heran karena bagi Allah Ta'ala semuanya itu mudah Paham ya? Untuk mewujudkan semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fahada huwal ba'thu minal kubur. Hina yanfahu. Nam hina yanfahu Israfil fissur. Inilah kebangkitan dari kuburan. Tatkala Israfil meniup trompet. Wa nufikha fissur. Fa'idahum minal ajdathi ila rabbihim yang silun. Kemudian ditiuplah sangkakala ada trompet. Tiba-tiba mereka dari kuburan-kuburan mereka bangkit. Paham ya? Bangkit berkumpul menuju Rabb mereka. Nah, nah barulah khilafnya sekarang diperhatikan ini khilafnya. Kalau Syekh Saleh Fauzan beranggapan atau berpendapat tiga kali tiupan. Nah, barakallahu fiik. Walaupun sana ada para ulama, nah barakallahu fiik yang mereka berpendapat dua kali tiupan. Tiupan pertama tiupan yang mengagetkan dan juga mematikan, tiupan kedua tiupan kebangkitan. Paham ya? Digabung situ. Kita lihat ada yang ada di sini. Wa nafkhu fis sur dzakarallahu azza wa jal annahu yahsul salasa marrat. Nah, dan tiupnya trompet atau sangkakala tersebut Allah telah menyebutkan terjadi tiga kali. Terjadi berapa? Tiga kali. Al-marrah al-ula, nam yang pertama kali nafhatul faza, yaitu tiupan yang mengagetkan. Orang semuanya kaget semuanya. Perhatikan ini ya. Semuanya kaget semuanya. Nah, diperhatikan. Semuanya kaget, semuanya terkejut, wa yauma yunfakhu bis-sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ard dan suatu hari ketika ditiupnya sangkakala atau trompet tersebut kemudian kagetlah penduduk langit dan penduduk bumi illa man Allah kecuali orang atau kecuali makhluk yang Allah telah kehendaki wa kullun atahu dakhirin masing-masing mereka semua datang dalam keadaan apa merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini yang pertama Kemudian wa nafkhatus tsaniyah, tiupan yang kedua, nafkhatus sa'id. Kaget, yang kedua ditiup lagi pingsan. Kaget dulu, kaget terkejut, paham ya? Tiupan yang kedua pingsan. Nah, wa nafkhatus tsalitsah, tiupan yang ketiga nafkhat nam. Nafkhatul ba's, yaitu tiupan untuk membangkitkan. Nah, wa illa pendapat yang mengatakan dua kali tiupan juga kuat. Tiupan pertama kaget langsung pingsan. Nah, Tiupan kedua dibangkitkan. Faham? Naam. Wa huma matquratan di akhir surat Az-Zumar yang mana kedua-duanya dua tiupan ini disebutkan dalam akhir surat Az-Zumar kama qala Allah azza wa jalla sebagaimana perkataan Allah Ta'ala wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun yakni mat maksudnya apa maksudnya ketika ditiup sangkakala trompet fasa'iqa yakni mat. Pingsan mati. Siapa itu? Penduduk langit dan penduduk bumi, kecuali orang yang telah kehendaki atau makhluk yang telah kehendaki. Tsumma nufikha fi ukhra. Perhatikan ini. Kemudian ditiup untuk yang nah berikutnya, hadhihi nafkhatu salisa. Kata beliau ini tiupan yang ketiga. Berdasarkan penjelasan beliau ini ya. Fa idahum yang turun. Tiba-tiba mereka semuanya bangkit berdiri menunggu, menanti. Faham ya? Naam. Hadhihi nafqatul ba'ats. Inilah tiupan apa? Kebangkitan. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Kita baca di atas ini diketahui matanya itu. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Perhatikan ya yang punya kitab. Fa idahum min al-ajdathi ila rabbihim yansilun wa yuhsyarun nasu yawmal qiyamah hufatan, uratan, ghurla buhma. Perhatikan ini. Setelah beliau menyebutkan ayat bahwasannya nanti dibangkitkan semuanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apa? Enam cepat dan juga bergerombolan. Ya, barakallahu fi ka'annahum jaradun muntashir. Seakan-akan mereka itu apa barakallahu fi seperti belalang yang menyebar. Banyak sekali. Naam. Kita lihat dan nanti dibangkitkan manusia semuanya dalam kondisi apa dari kiamat? Khufatan tanpa alas kaki, uratan telanjang, Ghurla tanpa berkhitan, buhma sendiri-sendiri. Enggak ada yang berduaan, enggak ada. Ini perhatikan baik-baik ini. Kita lihat bawahnya syarahnya itu qala asy-syekh Shalal Fauzan tabahullah wa Israfil malakun minal malaikah muwakkalun bin nafkhi fis sur. Israfil itu ada salah satu malaikat dari kalangan malaikat yang ada yang ditugaskan untuk meniup trompet. Yang berikutnya al ajdad Apa itu ajdad? Al-kubur. Mereka bangkit dari ajdad bangkit dari kuburan. Yang silun ayah minha. Mereka berkumpul keluar dari kuburan itu. Paham ya? Dibangkitkan keluar dari kuburan yang silun kerujun. Nah, keluar dari apa? Dari kuburan tersebut. Nah. Ikhwani fid din azza wa jalla barakallahu fiikum. Al-hasyr apa itu al-hasyr? Padang mahsyar. Apa itu padang mahsyar? Al-hasyr minal umuri allati yajibul iman biha. Perhatian ini. Al-hasyr Nah, barakallahu fiq yaumul hasyr, hari al-hasyr yaitu termasuk perkara-perkara yang wajib kita mengimani dengannya. Apa maknanya? Wal hasyru jam'un nasi al qiyam min kuburihim. Perhatikan ini. Al-hasyr itu adalah dibangkitkannya manusia, dikumpulkannya manusia setelah apa? Setelah berdiri bangkit dari kuburan mereka dikumpulkan. Nah, tempatnya pada mahsyar. Yasiruna minal kubur ilal mahsyar, ya kan? Mereka semua berjalan eh, dari kuburan menuju padang masyar. Apa itu padang masyar? Wa huwa makanun yajma'ullahu fihi al-awwalin wal akhirin. Perhatikan ini. Padang masyar adalah suatu tempat yang Allah kumpulkan di situ orang-orang yang terdahulu hingga orang-orang yang belakangan. Semuanya kumpulkan di satu. Laki-laki dan wanita. Semuanya. Makanan mustamin tempat yang datarnya rata, tempat yang rata laisafihi murtafi' enggak ada gundukan. Gundukan atau tempat yang meninggi rata, datar. Paham ya? Naam. Wala jaban enggak ada gunung, wala kasban enggak ada bukit. Naam. Ardun tun bumi atau tanah yang datar, rata, yastami'una fiha yang mereka semuanya berkumpul di dalamnya atau pada atau di atasnya fiha maksudnya adalah di atasnya ya na'am yasma'uhumud da'i wa na'am wa yufidhuhumus Nah barakallahu fiik al-basar. Naam. Jadi mereka nah mendengar nah yang menyeru dan juga barakallahu fiik mereka menyaksikan dan melihat. Kullul khalaiq tastami' fi hadzal mahsyar. Semua makhluk berkumpul di mahsyar ini perhatikan ya. Hufatan, apa makna hufat? Hufatan maknanya laisa lahum ni'al. Mereka enggak pakai sandal. Ini maknanya hufat. Laisa lahum Naam ni'al, mereka tidak punya apa? Sandal, itu hufat maknanya. Halaman 182 ya. Naam simak. Uratan laisa 'alaihim siyab, mereka tidak punya pakaian, maksudnya tidak berpakaian, telanjang. Ghurla ghairu mahtunin, mereka dalam kondisi tidak berkhitan. Ghurla tidak berkhitan. Naam al-qulfah allati quti'at fil khitan fid dunya ta'udu makanaha. Tartikan artikan global aja, nan kulit yang dulu di dunia dipotong ketika khitan itu nanti kembali semula. Kembali semula seperti orang yang tidak berkhitan. Paham ya? Nah, jadi enggak ada yang berkhitan lagi di situ. Buhma laisa ma'hum syai'. Lihat ini. Buhma tidak ada sesuatu apapun yang bersama mereka, sendiri-sendiri. Ma ma'hum syai' abadan ilal a'mal. Tidak ada sesuatu yang bersama mereka sedikit pun selama-lamanya kecuali amalan-amalan kecuali amalan-amalan. Naam. yaqifuna fil mahsyar wa huwa al-majma' alladhi yajma'uhumullah fi. Maka mereka semua berdiri di mahsyar, yaitu tempat berkumpul, majma' tempat berkumpul. Yang Allah telah kumpulkan mereka di situ, hadza yaumul fasl. Jama'nakum al-awwalin, inilah hari na barakallahu fiik, nam dikumpulkan semua manusia. Paham ya? Yaumul fasl hari kiamat ya, yang dikumpulkan semua manusia sejak yang sejak dahulu hingga yang belakangan. Fa in kana lakum kaidun Kalau kalian punya makar, bikin. Paham ya? Naam. Wailun yawma idil mukadzibin. Celakalah pada hari tersebut orang-orang yang mendustakan. Ngeri kumpulan satu ya. Nah, ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Itulah enam keadaan pada mahsyar, yaitu dataran yang sangat luas tidak ada bangunan situ, tidak ada gunung, tidak ada bukit, semuanya dikumpulkan jadi satu lelaki dan wanita dalam keadaan telanjang, tanpa beralas kaki, tanpa berkhitan, sendiri-sendiri, matahari didekatkan sejarah satu mil. Allahumma salim salim nasallaha as afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin.